Untuk itu kita ingatkan kepada kedua calon mempelai Ananda Rohimakumullah Luruskanlah niat untuk berakad nikah ini semata-mata merealisir surat Al-An'am ayat 162 163 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina din qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا awal muslimin. betul-betul karena beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mitakon ghalidho ini saya harus ingatkan membawa konsekuensi yang besar pertanggung jawaban kepada Allah baik suami maupun istri dalam hal apa yang telah mereka lakukan untuk rumah tangga istri, suami dan anak-anak. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa zawjatu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha Ananda calon pengantin berdua niatkanlah sekali lagi untuk beribadah kepada Allah dan itbak sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah sunnati aman robifa sunnati balai sambil Dan di sanalah ananda berdua akan menjadikan rumah tangga ananda sebagai miniatur sebuah negara negara kecil di mana seorang suami menjadi kepala negara. Istri menjadi wazirah pembantunya. Anak-anak menjadi rakyatnya yang kesemuanya harus tunduk dan takut kepada syariat Allah yang diterapkan di setiap jengkal bumi di mana mereka tinggal. Landasilah pernikahan yang sesaat lagi akan terlaksana satu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam rangka melaksanakan hadis Rasulullah رضا الله في رضا walidain wa الله fi سخط walidain seperti apa kepatuhan anak dan kepada Allah sejauh mana anda melaksanakan sunnah Rasulullah kalau anda tidak menempatkan keberadaan ibu dan bapak di atas setiap manusia yang ada di bumi seorang ulama dari Mesir Said Ala mengatakan kewajiban seorang anak laki-laki menempatkan bapak dan ibu di atas semua manusia berlangsung sejak dia menginjak usia dewasa sampai dia meninggal dunia orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala menghadap ke hari tangannya. Kewajiban seorang wanita menomor satukan bapak dan ibunya dilaksanakan sejak dia menginjak usia dewasa Sampai dia dinikahkan oleh orang tuanya Dengan seorang laki-laki yang tentu saja diharapkan bisa membawanya menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, usahakanlah agar setiap suap nasi, setiap teguk air yang Anda makan, yang dimakan oleh istri Anda, yang dimakan oleh anak-anak Anda. Semuanya terdiri dari makanan yang halal, minuman yang halal. Anjing marasulit banyak disebut matal haroma fi jaufihi ma tubuh bila minhu arba'ina yauman wa ayyum malak min nabata minas sukti war riba benar Allah siapa saja yang memasukkan sekerat makanan yang haram ke dalam perutnya bisa jadi bagaimana cara dia mencari atau benda itu sendiri adalah benda yang haram sekerat makanan masuk ke dalam perut manusia 40 hari 40 malam pemahamannya apabila seorang manusia setiap 40 hari sekali memakan sekerat makanan yang haram meminum seteguk air yang haram tula hayatihi sepanjang hidupnya hatta zulhul maqam sampai kamu meninggal doa kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. siap siaplah makan dengan sayur kangkung yang halal. Jauhilah makan dengan lauk ingkung yang haram. Yang halal inilah yang akan menyebabkan ananda dengan nikmat bangun satu jam sebelum subuh mengajak istri mengajak anak berwudu memakai pakaian yang paling indah menghadapkan wajah kepada Allah dalam tahajud yang panjang wa minal ladzi fasjud lahu wasabbihu lailan tawila dalam penyampaian doa pemohonan ampun itu semua sulit kalau masih ada sisa-sisa makanan haram yang masuk ke dalam perut kita yang kita konsumsi yang menjadi bagian dari kehidupan kita jauhilah bermuamalah dengan bank apa saja bentuknya kecuali kata Syekh Abu Bakar al ini dalam Minhajul Muslim secara teknis Anda menggunakan bank itu untuk memindahkan uang dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak terlalu memakan waktu dibanding dengan sarana-sarana transportasi yang Itu saja. Sementara yang lain wujudnya apa? Betapa besar dan betapa menggiurkan wujudnya itu adalah malapetaka bagi rumah tangga. Bom waktu yang setiap saat meledak menjadikan suami meremehkan istri, istri berani kepada suami, anak-anak durhaka menipu, mengelabui dan mengesampingkan rumah tangga Yang keempat, ananda berdua hindarkanlah gambar-gambar untuk tidak ananda pasang di dalam rumah. Innal malaikat begitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya la tadkhulu baitan fihi suratun wa kalam. Dalam riwayat lain innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tadi ada kandang. Sonaktu aman, kata Ali bin Abi Thalib. Aku masak besar. nanti kabulin. Fadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku undang Rasulullah mertua sekaligus kakak sepupuku untuk makan bersama dengan dengan Fatimah putri tercintanya dengan Hasan, Husin, Muhsin dan Umi Kultum cucuk-cucuknya Rasulullah kata Fadahola beliau masuk ke rumahku Faro fihi Somino Beliau lihat di sana ada gambar Pak Koroja Beliau kembali tidak duduk apalagi makan bersama kami sekeluarga. Al-Hafidh Ibnul Hajar Al-Asqalani mengomentari As-Suratu yang tidak diperbolehkan oleh Islam adalah gambar yang ada ruhnya manusia, unta, kambing, bahkan binatang-binatang yang lain. Kalau Ananda ingin begitu. Supaya malaikat rahmat senantiasa masuk ke dalam rumah Ananda di pagi hari. Di siang hari. Di sore hari. Di malam hari. Di waktu Ananda senang. Di waktu Ananda duka. Hadirkan gambar meskipun itu gambar bapak dan gambar ibu Ananda sendiri yang paling ada di meskipun itu gambar mertua ananda sendiri. Meskipun itu gambar tokoh-tokoh yang ananda kagumi, pangeran di Diponegoro, Teku Umar, Syekh Surkati, Abu Bakar Ba'asyid, dan seterusnya. Bukan menghilangkan keagungan mereka, tetapi semata-mata menghindari supaya tidak ada halangan bagi malaikat untuk masuk ke dalam rumah Bahkan Jibril suatu ketika membatalkan janjinya dengan Rasulullah untuk bertemu? Rasulullah menunggu dan Jibril tidak masuk begitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih. Akhirnya Rasulullah keluar mencari-cari kalau malaikat Jibril ada di luar dan ketemu betul ditanya ya Jibril kenapa anda tidak masuk sesuai dengan apa yang anda janjikan jawab Jibril saya tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk yang bernyawa ini gambar mati gambar yang tidak bisa tersenyum gambar yang tidak bisa berbicara, gambar yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Bagaimana gambar yang bisa tersenyum, yang bisa berbicara, yang bisa mengajak kita tertawa, terbahak-bahak, gambar yang bisa mengajak kita menangis terseduh-seduh, yang disiarkan oleh pemantar TV dengan segala macam stasiun yang ada. Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam sebuah buku beliau Al-Muttahamul Awal ditanya oleh seseorang ya apa hukumnya kalau saya nonton siaran sepak bola di dalam TV siaran sepak bola di dalam TV Walau alam mudah-mudahan jawaban beliau tidak mengejutkan. Beliau jawab menonton siaran sepak bola di dalam TV hukumnya haram. Mengapa kata beliau seluruh pemain sepak bola kecuali penjaga kawannya? membuka paha mereka dan paha laki-laki menurut jumhur ulama adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh seorang laki-laki pun apalagi seorang Bagaimana dengan mendengarkan siaran berita yang penyiarnya memakai bedah tebal bergincu tebal menghitamkan alisnya dengan pensil hitam yang tebal tersenyum di depan kita kalau pahala kita tidak diharamkan oleh beliau apalagi seorang wanita penyiar Apalagi seorang wanita pemain sinetron yang oleh setan dikatakan sebagai bintang film padahal ular kal an'ami balhum apa? Mereka bukan bintang film tetapi binatang film. Memamerkan wajah mereka. Memamerkan rambut mereka memalarkan sebagian besar anggota tubuh mereka. Pada setiap musim yang apabila itu mereka lakukan, Rasulullah menyebutnya dengan zina mata. Mengumandangkan suara mereka yang merdu, yang suara itu oleh Rasulullah kalau kita dengarkan berarti zina telinga. Harus kita maklum kalau rumah tangga kita tidak pernah berbahagia meskipun kita berkelimpahan dengan harta. Ke rumah kita telah masuk gambar-gambar hidup manusia-manusia cantik setengah telanjang bangga dengan aurat mereka dan orang-orang Islam pun wallahu a'lam termasuk para ustadz, para kiai menjadi pelanggan-pelanggan setia televisi. Saya diminta untuk khutbah nikah sekaligus tausiah jadi kalau saya akan berpanjang kalam semata-mata memenuhi permintaan Sohibul Hasan agar saya berbicara sedikit melebar. Televisi telah menjadi ibu kedua dari anak-anak kita tercinta. Yang lebih mereka cintai daripada ibu kandung. menjadi istri kedua dari suami-suami di malam yang sepi. Mereka amanatkan kepada istri pertama, bangunkan aku nanti jam satu malam. Ada apa? Mau dia mulai? Tidak, nanti ada permainan sepak bola. para santri yang pulang dari pondok yang selama enam bulan dilarang untuk menonton balas dendam timbul 10 hari, 15 hari, 20 hari sehingga ketika mereka kembali ke pondok hafal semua acara di dalam diri tanpa diabaikan oleh orang tua apakah itu haram, apakah itu halal Bahkan televisi telah menjadi hiburan yang paling segar bagi anak-anak muda. Selain rokok, bahkan minuman keras, musik, dan radio. Televisi telah menjadi hiburan di waktu lenggang, bahkan memberi inspirasi para kiai, para mubalik, para jahit untuk mencari wawasan dan wacana di dalam berdakwah kepada umat. Sehingga tidak perlu kita heran apabila seorang kiai tidak hafal jumlah 11 orang istri Rasulullah tetapi hafal jumlah kesebelasan pemain sepak bola berhasil Mereka tidak hafal dengan Khadijah binti Umayyah, Saudah binti zama, Aisyah binti Abi Bakar Asyidik bin Abi Qaqafah, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Zainab binti Sulaimah, Juwairiyah, Zainab binti Jahes Romlah Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb, Sofiyah binti Kuyayi bin Akhtab yang terakhir Maimunah. Para ulama, para kiai hafal 10 orang pemain sepak bola yang paling banyak memasukkan bola ke gawang tetapi mereka tidak apa dan bahkan tidak kenal siapa al-asrah al nabi bil jannah. Sepuluh orang paling utama, sepuluh orang paling mulia, sepuluh orang paling diidolakan oleh setiap orang Islam setelah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awal, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Para ulama, para kiai bahkan kita hafal pemain voli internasional. Tapi kita tidak kenal tentang putri-putri dan putra-putra Rasulullah. Sejak dari Al-Qasim sampai Zainab, sampai Abdullah atau Tayyib atau Tahib, Rupayah, Umi Kulsum, Fatimah dan yang terakhir Ibrahim. Ini telah menjadi rujukan. Sekaligus telah masuk ke dalam rumah kita. Kita jadikan dia sebagai tamu terhormat kita kita tempatkan di tempat yang mulia, kita bersihkan kacanya, kita bersihkan meja tempat kita menyimpan, sementara kita belum membasuh muka, bahkan kadang-kadang belum melaksanakan sholat Ini hampir-hampir tidak disadari oleh umat manusia. Ini hampir-hampir tidak disadari oleh umat Muhammad. Ini hampir-hampir tidak disadari oleh mereka yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebuah anekdot kecil terjadi setelah tentara Islam yang berjumlah 41 ribu di bawah pimpinan Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas bisa memporak-porandakan tentara Persia di bawah pimpinan Jenderal Rostum yang jumlahnya di atas 200 ribu orang. Mereka meneruskan perjalanan menuju Madain, sebuah kota yang harus mereka kuasai dalam rangka merebut ibu kota Persia. Ada kejanggalan. Mengapa hari ini? Mengapa kemarin? kita kesulitan mengalahkan tentara Persia. Padahal biasanya begitu kita bertakbir, begitu pasukan maju, dengan mudah tentara tadi dikalahkan. Sebagian dari mereka duduk bermusyawarah mencari penyebab sulitnya tentara ini dikalahkan. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan kemungkinan tidak bisanya kita mengalahkan tentara Persib ini disebabkan karena sibuknya kita melawan musuh sehingga beberapa hari ini kita tidak sempat untuk bersifat tidak sempat untuk menggosok gigi sehingga bau kita yang kurang segar udara yang keluar dari mulut kita yang kurang enak dihirup tidak menyebabkan kedudukan kita menjadi mujahid sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan mudah bisa mengalahkan musuh. Makanya mereka sepakat dengan itu. Bersama-sama mereka bersihkan gigi mereka dengan sifat Kalau sekarang dengan gosok gigi, dengan pasta gigi, Allahu Akbar dengan mudah musuh bisa kalah. Masalah sifat bisa menghambat kemenangan hari ini tablik akbar dilaksanakan di mana? Pengajian dilaksanakan di masjid-masjid. Bahaya sulit dikumandangkan dari setiap penjuru rumah Allah. Tapi kemusyrikan masih bersimaharajan. Bahkan di kalangan orang Islam sendiri. Ziarah kubur masih marah di mana-mana bahkan menghambat orang berjalan lalu lintas pun macet karena ziarah di mana-mana dikumandangkan bid'ah dan bahayanya tetapi Barzanji masih marah Ya. Marah masih menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada pasar alimah. bahaya narkoba, bahaya minuman keras, bahaya rokok disampaikan oleh setiap mubalik, setiap ustaz, tetapi kenyataannya ini tidak menambah perbuatan tadi bisa dihilangkan, disingkirkan dari dengan tengah masyarakat, tapi justru semakin berkembang dan bersinar dari musik, rokok, minuman keras, narkoba memenuhi berita surat kabar, memenuhi berita radio, bahkan televisi, apa penyebabnya? Sementara para mubalik dengan ikhlas telah menyampaikan masalah-masalah tadi secara bersungguh-sungguh. Jawabannya mungkin bukan kita harus menggosok gigi, menyikat gigi kita seperti para mujahidin kondisinya, tapi penyebabnya mungkin kita tidak menyikat TV dari rumah kita masing-masing. Ibarat gunung kelut TV bukan hanya siaga satu dua ini. Ibarat gunung kelut TV bukan hanya awas, tetapi betul-betul telah meletus. Lahar dingin, lahar panas menghambur datang ke rumah kita. Kita tidak mengungsi menghindari bahaya letusan gunung-gunung tetapi kita buka pintu kita lebar-lebar ahlan wa sahlan biujumikum ya TV selamat datang dengan kedatanganmu wahai TV surah silahkan rusak saya istri saya anak saya rusak akidah mereka rusak ibadah mereka rusak muamalah mereka rusak waktu-waktu mereka belajar, rusak kesempatan mereka untuk birrul dan hindarkan mereka mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Dari sinilah sangat sulit kita bermimpi untuk bisa mengikuti jejak para salaf. Para ulama yang rata-rata telah hafal Al-Quran sebelum menginjak usia 10 tahun. Imam Nawawi bahkan telah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. 9 tahun beliau telah hafal muatoknya Imam Malik. Para ulama yang di depan namanya ada kata-kata al kafir. Al-Hafid Ibnul Hajar Al-Aqbalani Al-Hafid An-Nawawi Al-Hafid Muhammad Samsudin Al-Zahabi dan Al-Hafid Al-Hafid yang lain selain mereka hafal Al-Quran 30 juz mereka juga hafal 100 ribu hadis sejak dari An-Nabi Hurairah sampai Rawahu Al-Tirmi itu pernah terjadi dan mereka telah dicatat oleh sejarah Hari ini di antara 100 anak lulusan SD belum tentu kita dapatkan salah seorang di antara mereka yang hafal juz am. Sejak dari amaya tasalu sampai kepada kul a'udzu Mengapa? Waktu mereka tersita oleh televisi, tersita oleh ibunda ini, gitu. tersita oleh istri bapak yang dulu. Gitu tersita oleh teman-teman akrab mereka tersita oleh mereka-mereka yang menganggap orang tidak bisa hidup tanpa diri kita. Kita tidak bisa mengharapkan lahirnya Imam Muhammad bin Idris As-Safi. Kita tidak akan bisa mengharapkan lahirnya Imam Abu Hanifah Malik bin Anas Abu Abdullah Ahmad bin Ahmad. Yang konon hafal lebih dari satu juta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menulis setiap hadis beliau hafal banyak hadis sahih, hadis itu hadis hasan, kata hadis palsu dan hadis mulut. Arjun najata walam tasluk masalika. Fa'inna inna sukna la tadri ala jabas kata Imam Syafi'i kalian mengharapkan sukses mengharapkan anak-anak yang soleh amin sampai angkat puluh malam tepat. Ya ayuhan ladina amanu lima takuluna malam tepalun. Kapuro mangkani sampai angkat puluh malam tepalun. Ya ayuhan ladina amanu lima takuluna malam tepalun. Kapuro mangkani sampai angkat puluh malam tepalun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Mengatakan sesuatu yang kalian tidak amalkan? Sungguh besar murka Allah, wahai para mubalik. Wahai para da'i. Wahai para sah. Wahai para wanita setengah telanjang. Sairolanya di mana di tempat pemain-pemain sepak bola yang membuka paham mereka. Sairolanya dalam acara kemusyrikan, dalam acara bid'ah, dalam acara yang sungguh menjauhkan kalian dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hindarkanlah gambar mati dari rumah Anda. Hindarkan gambar hidup dari rumah Anda kalau Anda ingin menjadi anak yang sholat, Anda menjadi orang tua yang sholat, beristrikan seorang wanita yang sholat dan berketurunan durriyah tayyibah musuh telah kita jadikan tamu terhormat kita undang menjadi pengisi acara rumah tangga padahal kita berkeinginan baiti jannati rumahku jannahku rumahku surgaku mudah-mudahan sedikit ini bisa mengingatkan kita semua kadang-kadang kita menganggap setan itu malaikat malaikat itu malah setan kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang berbahaya itu mendatangkan manfaat sementara yang mendatangkan manfaat justru kita hindari. Ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi bekal Ananda, calon teman-teman berdua dan kita semua untuk senantiasa berusaha mencari ridho Allah dengan melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب يا نفس توبي وأنيبي وابكي على ذنبي وتوبي وابكي على ذنبي وتوبي